ya, dasar fudul ya. sesungguhnya makna fudul adalah sesuatu yang layak nih in husnul islamil mar tarkuhu ma ya nih sebaik-baik seseorang adalah yang meninggalkan apa yang tidak pantas atau yang bukan urusannya. Sehingga dia tanya-tanya sesuatu yang bukan urusannya itu fudul namanya. Jangan fudul. Sesuatu yang dia tidak perlu. Hanya ingin mengarah pada satu huruf yaitu O. Setelah kamu sih? Siapa sih? Kamu Kamu jawab semua? O. sudah Dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara itu. Sehingga dikatakan fudul. Dari sini makna fudul masih sama yang itu-itu juga. Fudul mubahat. Ini perkara mubah-mubah yang sebenarnya bukan urusan dia. Artinya dia tidak perlu. Kalau tinggalkan nggak ada apa-apanya. Nah orang yang zuhud biasanya di sambil meninggalkan yang haram, juga meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang tidak apa-apa, karena takut ada apa-apa. Ini orang yang zuhud. Sekarang yang dipersisihkan, kalau orang ini tidak melakukan yang haram, berarti zuhud anil haram. Tetapi dia tidak zuhud pada yang mubahat, yang fudul, yang perkara-perkara yang tidak perlu bagi dia, tetap dia kerjakan main-main ke sana, main ke sini atau main ini, main itu segala macam. Yang mubah ini bicaranya. Apakah bisa dikatakan zahid? Berselisih para ulama. Ala ini, ahaduhuma yang salah satunya berpendapat ayat tasmaz zuhdi bidalik Pantas untuk disandang kata zuhud atau seorang zahid pada dirinya. Waqad sabaqa dzalika 'an Zuhri wa Ibn Uyainah. Pendapat ini disebutkan oleh Zuhri dan ibn Uyainah. Karena beliau-beliau rahimahumullah wa rahimahumullah semuanya, ada yang lain-lain juga berpendapat bahwa itu sudah cukup dikatakan zuhud. Memang zuhud bertingkat-tingkat. Paling tidak zuhud itu adalah meninggalkan yang haram-haram. Itu zuhud. Sehingga walaupun masih melakukan fudul mubahat, Pendapat kedua, la yastahiqqu zuhdi biduni zuhdi fi fudulil mubah. Pendapat kedua menyatakan tidak pantas dikatakan zuhud tanpa zuhud dari perkara-perkara mubah. Yang fudul, yang berlebih. Wa huwa qawlu ta'ifatin minal 'arifin wa ghairihim. Ini pendapatnya orang-orang yang dikenal arifin wa ghairihim. Kalimat arifin terkenal istilah ini di kalangan sufi yaitu orang-orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat. Tetapi tentunya awal penamaan tersebut tidak bermakna tasawuf, apalagi bermakna manunggaling Gusti Kaulo, Tuhan bersatu dengan kami tidak. Waktu itu maknanya memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Itu arifin. Hatta qala ba'dhum sampai sebagian mereka berkata, la zuhdal yaum lifaqdil mubah al-mahab. Tidak ada zuhud hari ini. Karena hilangnya al-mubah al-mahab. Karena tidak adanya mubah yang murni. Artinya setiap mubah mengarah pada sesuatu yang haram. Illa perkara yang berkait dengan perintah, berkait dengan ibadah. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada dalamnya kecuali zikrullah dan yang berkait dengannya. Jadi mereka golongan kedua ini berpendapat silakan kerjakan apapun tetapi yang walahu yang berkait dengan ibadah tadi makan minum mubah, tapi berkait dengan ibadah. Kalau enggak kita nggak bisa ibadah dengan baik. Demikian pula olahraga sekadarnya. Tetapi apa yang la yuwalihi, yang la yuwali dzikrullah, maka dunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Sesungguhnya dunia ini terlanat dan terlanat seluruhnya kecuali dzikrullah dan yang berkait dengannya. Sehingga mereka menganggap mubah-mubah yang sekarang ini dilakukan oleh manusia hampir-hampir tidak ada yang mubah murni. Wa huwa qawlu Yusuf ibni Asbab. Tidak ada yang mubah murni, maknanya mubah itu ada yang mendukung kepada fi'il ibadah, ada yang justru menghalangi. Yang ini dianjurkan, yang ini tidak boleh. Maka tidak ada mubah yang murni. Mubah yang benar-benar mubah secara mutlak tidak ada. Wa huwa qawlu Yusuf ibni Asbab, di antaranya ucapan Yusuf ibni Asbab sebagaimana dinukil dalam hilyah, hilyatul awliya Wa fi dzalika nazar. Tetapi pendapat yang seperti ini ada nazar, perlu dikoreksi. Wa kana Yunus ibnu Ubaid yaqulu wa ma qad qadru dunya hatta yumdah man zahada fiha. Kata Yunus ibnu Ubaid yaqul rahimahullah, apa kadarnya dunia hingga dipuji orang yang zuhud terhadapnya. Ini apa kadarnya dunia sehingga dipuji orang yang zuhud padanya. Kalau dunia itu gak ada kadarnya maka diambil silakan, tidak diambil silakan, gak jadi ukuran. Baik. Barakallahu fiikum. Allahu taala alam. Kembali kepada yang pertama tadi kalau dia sudah meninggalkan yang haram-haram, selesai. Belum mubah, tidak mengapa mubah, tapi ingat jangan menjurus pada yang haram mubah dilakukan berlebih jatuh kepada lagun. Lagun haram. Mubah dikerjakan lebih dari porsinya juga jadi lagun. Sedangkan Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman akan falah yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, perbuatan buang-buang waktu. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani Ikhtalafu alaina fi zuhdi bil Iraq Berselisih atas kami dalam masalah zuhud di negeri Iraq. Faminhum man qala di antara mereka yang berkata az-zuhdu fi tarki liqa'in nasi Zuhud adalah dengan meninggalkan untuk menemui manusia. Wa minhum man qala fi tarki syahwat, meninggalkan segala syahwat. Wa minhum man qala fi tarki syaba', meninggalkan kenyang. Jadi tidak boleh kenyang. Wa kalamuhum qaribun ba'dhuhum min ba'd. Ucapan mereka dekat satu sama lainnya. Qala wa ana adhab ila anna zuhud fi tarki ma yushghiluka alillahi 'azza wa jal. Beliau tidak berbicara tentang perselisihan para ulama, tetapi berselisih manusia di Irak. Berarti ucapan-ucapan yang salah juga dimasukkan, ucapan-ucapan sufi juga dimasukkan. Di antara mereka yang menyatakan bahwa zuhud itu tidak bertemu manusia, mengucilkan diri di rumah terus. Di antara mereka yang berkata meninggalkan syahwat. Jadi semua yang merupakan syahwat ditinggalkan sampai mereka nggak mau nikah. Salah juga. Wa minhum man qala tarkus syaba' tidak boleh kenyang. Baik. Wa kalamuhum qaribun ba'dhum ba'd. Dulu tokoh sufi yang pernah ke Indonesia, Abdurrahim Tahan menyatakan man akala aksan min wajbatin fil yaumi faqad asraf. Wallahu yaqul kulu washrabu wa la tusrifu. Uh, mengerikan sekali. Siapa yang makan sehari lebih dari satu kali, maka dia telah melampaui batas israf dan Allah katakan kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ukurannya dia sendiri, dia makan sekali sehari. Dalam keadaan barakallahu fikum, kalau lebih dari satu israf kalau dia sendiri mungkin lagi dia, silakan. Tetapi untuk menyatakan hukum, siapa yang lebih dari itu, dikatakan Israel, ini barakallahu fikum, termasuk kebiasaan mereka para tasawuf yang menyatakan tidak boleh kenyang, jangan banyak ketemu manusia, eh, tidak menikah hingga akhir. Baik. Tetapi diakhiri di akhir kalimatnya oleh beliau oleh Abu Sulaiman Ad-Darani adapun aku alhabu ila anna zuhd fi tarki ma yushghiluka 'anillahi 'azza wa jal. Adapun aku berpendapat adhab yakni berpendapat bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah Azza wa Jal. Ini yang diucapkan kebanyakan para ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah seperti ini. Pokoknya, jangan menyibukkanmu dari akhirat. Jangan menyibukkanmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada ladhi qalahu Abu Sulaiman Hasan. Dan apa yang diucapkan oleh Abu Sulaiman ini kata Ibn Rajab Hasan. Itu bagus sekali kalimatnya. Bahwa yajma' jami'a ma'ani zuhdi. Itu mengumpulkan semua makna zuhud. Wa aksamuhu wa anwa'uhu mencakup semua zuhud jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, semuanya terkena dengan satu kata. Yaitu meninggalkan sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah. Kalau makan berfaya-faya terlalu kenyang kemudian kamu jadi tidur terus ya termasuk zuhud meninggalkan yang seperti itu. Demikian pula barakallahu fikum yang lainnya fudulul mubahat kalau sudah sampai menyibukkan kamu dari Allah, menyibukkan kamu dari zikrullah, sudah harus ditinggalkan sebagai zuhud. Wa'alam anna dzam al-warid fil kitab wa sunnah lid-dunya laysa huwa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail Ketahuilah, semua cercaan yang ada dalam kitab dan sunnah terhadap dunia, dunia banyak dicela dalam Quran dalam sunnah dunia sama dunia li'annahu dani rendah dikatakan rendah, dikatakan fata morgana, dikatakan dunia main-main, dikatakan dunia sia-sia, dikatakan dunia segala macam. Sampai hadis yang tadi, dunia itu dilaknat semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah wa mawala. Berarti dunia ketika dicerca dalam Quran dan Sunnah, laisa huwa raji'an ila zamaniha, bukan kembalinya kepada waktu yang ada di dalam dunia ini dari siang dan malam. Bukan. Al-muta'aqibani ila yaumil qiyamah yang terus bergiliran siang dan malam sampai hari kiamat. Bukan itu yang dicela. Fa innallaha ja'alahuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Karena bergantinya siang dan malam disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan ja'alahuma menjadikan keduanya khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Sengaja Allah pergilirkan siang dan malam waktu-waktu tersebut agar mereka siapa yang mau untuk mengingat Allah dan siapa yang mau bersyukur. Wa yurwa an Isa alaihi salam annahu qala inna hadzal lail wan nahar wan nahar khazanatan Fanduru ma tada'una fihima. Sesungguhnya siang dan malam itu dua lemarimu. Maka lihatlah, kamu letakkan apa di lemari yang pertama dan kedua. Kamu letakkan apa di lemari yang bernama siang, dan kamu taruh apa pada lemari yang disebut malam. Qala fanduru ma tad'una fihima maka lihatlah apa yang kalian letakkan dalam khizanah tersebut. Wa kana yaqul i'malul lail lima khuliqa lahu wan nahar lima khuliqa lahu. Kerjakan malam hari untuk apa yang memang Allah ciptakan malam untuknya. Kerjakanlah di siang hari untuk apa-apa yang memang Allah ciptakan siang untuknya. Ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Maka jadikanlah siang untuk apa Allah ciptakan? Kamu kerjakan. Malam untuk apa Allah ciptakan? Kamu kerjakan. Berarti kemana kembalinya? Kembalinya pada mereka-mereka atau pada dunia yang tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang tidak dipakai untuk mengingat Allah untuk mencari akhirat. Itu yang dicerca bukan hari-harinya. Kalau hari itu adalah wadah, kesempatan. Silahkan kamu isi dengan apa. Kalau Mujahid, ma min yaumin illa yaqul. Tidaklah ada satu hari kemudian berkata, kecuali berkata, Ibn Adam, Qad dakhaltu alaika al-yawm, walan arji ilaika ba'da al-yawm. Fanzur mada ta'mal fiyya. Wahai anak Adam, Aku telah masuk menemui engkau. Dan aku nggak akan kembali lagi setelah ini sampai hari kiamat. Ba'dal yom aku nggak akan kembali lagi. Fandur mada ta'mal fiyya. Maka lihatlah apa yang kamu kerjakan pada diriku. Ini pada hari tersebut. Fa'idan qadha. Kalau sudah lewat. Tuwiya. Digulung. Ditutup. Thumma yuktamu alaih kemudian disegel. Jadi setiap hari datang, lihat di siapa. Setelah itu tutup, segel, nanti akan dihitung. Ya kiamat. Fala yafukku, eh, fala yufakku, maaf. Fala yufakku hatta yakuna Allah walladhi yufaddihi al qiyamah. Atau yufaddihi al qiyamah. Dan tidak dibuka lagi segelnya. Sampai nanti pada hari kiamat, Allah sendiri yang akan membukanya di hadapan pelakunya ya allah wala laila illa taqulu kadzalik tidak pula malam yang datang juga berkata aku telah menemui engkau wahai hamba Allah dan aku nggak akan kembali lagi setelah ini maka lihatlah apa yang kamu kerjakan pada malamku kemudian ditutup tadi saya waqad ansyada ba'd salaf disebutkan oleh beberapa ulama salaf, "Innama dunya ila jannati wan nari tariqun." Sesungguhnya dunia itu kepada surga atau kepada neraka menjadi jalan. Di dunia itu adalah jalan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Walayali muttajarun atau muttajarul insan. Sedangkan malam-malam adalah mustajar, tempat jual beli, tempat berdagang seorang manusia. Wal ayyamu suq. Sedangkan hari-harinya juga pasar. <coughs> Pentajar itu tempat berdagang seperti toko begitu ya. Sedangkan suq adalah pasar. Jadi malam itu tempat jual beli, siang juga tempat jual beli. Maksudnya silahkan kamu kerjakan apa yang baik agar engkau mendapat untung dan jangan mengerjakan yang haram agar jangan dapat rugi seperti orang yang sedang berdagang. Innama dunia sesungguhnya dunia itu jalan menuju surga atau menuju neraka. Siangnya untuk berdagang, malamnya untuk berdagang. Siangnya adalah pasar, malamnya adalah mutajar. Ini barakallahu fikum. Mutajar dari kata tijarah, tempat untuk tijarah. Baik, kalau sudah demikian keadaannya, maka tergantung yang dicerca tadi yang kemana. Yang ke neraka tentunya. Kan dunia itu jalan. Jalan menuju neraka, jalan menuju surga. Walaysa damu raji'an ila makanid dunya alladhi huwal ard. Bukan pula cercaan terhadap dunia mencerca tempatnya. Tadi kan bukan mencerca waktunya, siang dan malam, tidak. Bukan pula mencerca tempatnya, yakni buminya, al-ard alladzi ja'alallahu li bani adam mahadan wa sakana bukan buminya yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat tinggal wala ila ma awja'ahu Allahu fiha minal jibali wal bihar bukan pula yang dicerca itu adalah laut-lautnya, gunung-gunungnya atau ma awda'ahu Allah apa yang Allah adakan padanya minal jibali wal bihar dari gunung-gunung, lautan-lautan, wal anhar, sungai-sungai, wal ma'adin. Apa yang didapatkan dari dalam tanah semuanya ma'adin, barang-barang tambang. Wala ila ma anbatahu fiha min asyajari wal waraq wal waraq wal zara'. Tidak pula cercaan itu mengenai apa yang Allah tumbuhkan, ma anbatahu fiha. Yang Allah tumbuhkan di muka bumi, min asyajari wazara, pohon-pohonan dan kebun-kebun. Wala ila mabasta fiha al hayawanat. Bukan pula cercaan tadi mengenai apa yang Allah tebarkan di muka bumi dari hewan-hewan dan lain-lainnya. Tidak ke sana cercaan. Fa inna dzalika kulluhu min ni'matillahi ala ibadi. Karena itu semua adalah nikmat Allah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya bima lahum fihi minal manafi' karena mereka akan mendapatkan daripadanya manafi' dari kebun-kebun, dari pohon-pohon, dari lautan, dari sungai, dari binatang-binatang ternak, semuanya manusia mendapatkan keuntungan dari sana dan nikmat-nikmat. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nahl semua kenikmatan-kenikmatan dunia dengan rinci. Allah sebutkan gunungnya, Allah sebutkan pohonnya, Allah sebutkan semuanya. Nah, Binatang-binatang ternak yang Allah sebutkan pula minha rukubuha wa minha di antara binatang dan ternak ada yang menjadi tunggangan kalian, di antara binatang ternak ada yang menjadi makanan kalian, di antara binatang ternak menjadi pakaian kalian wa asasan. asal itu perabot. Untuk kalian semuanya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Berarti cercaan bukan pada apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Walahum bihi al i'tibari wal istidlal. Dan bagi mereka, manusia, dari semua yang Allah ciptakan ada etibar. Ada pelajaran. Walistidlal, ada pembuktian, pendalilan. Artinya mengingatkan keesaan Allah SWT. Ala wahdaniyah sani'ihi. Tentang keesaan penciptanya. Orang yang melihat bagaimana kehebatan ciptaan Allah ini, binatang-binatangnya, pohon-pohonnya, semuanya yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan rantainya akan berkata subhanalladzi ah, subhanaka ma khalaqta hadha batila maha suci engkau ya Allah engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia wa qudratihi wa 'azamatihi akan mengingatkan manusia kepada penciptanya dan kekuasaannya dan keagungannya wa innamadz ah, ini baru jawabannya adapun Innamadzam hanya saja cercaan dalam Quran dan Sunnah terhadap dunia raji'un ila af'ali bani Adam. Tercelanya atau celah terhadap dunia tadi kembalinya kepada apa yang diperbuat oleh anak Adam di dunia ini. Yang tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya. Allah ciptakan buminya, Allah ciptakan malam dan siangnya, Allah ciptakan semua yang ada di dalamnya, itu untuk jalan ke jannah Bukan inti yang kalian cari. Bukan inti yang kita cari. Tetapi inti yang kita cari adalah keriduan Allah dan jannahnya. Maka dunia ini kita pakai untuk ke sana. Maka Allah cerca dunia dan semuanya dengan membandingkan dengan akhirat. Dunia ini sementara. Dunia ini sia-sia. Dunia ini gak ada apa-apanya. Kalau kalian tidak pergunakan untuk mencari akhirat. Berarti tidak mutlakan. لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته yang dicerca adalah perbuatan para hamba di dunia ini karena kebanyakan perbuatan para hamba di dunia ini terjadinya tidak dengan sisi yang terpuji akibatuhu tidak dari sisi yang terpuji akibatnya bal ala ma tadurru akibatuhu bahkan terjadinya pada perkara yang tadur yang membuat madarat pelakunya aula tanfa atau tidak bermanfaat. Kama qala azza wa jalla sebagaimana Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Beramalah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya main-main. Walahun hanya kesia-siaan wazinatun hanya perhiasan watafakhurun hanya berbangga-banggaan dengan dunia di antara kalian watakatsurun hanya memperbanyak fil amwali wal aulad memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anak itu dunia artinya kecuali yang menggunakannya untuk Allah Taala apa coba yang mereka lakukan di dunia ini Ikhwan ibn a'azakumullah yang mereka lakukan di dunia ini selain kaum muslimin, selain orang-orang yang beriman, ini tadi la'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurun, watakatsur. Apa lagi? Itu dunia. Ikhwan bin Azzaqullah lagi pula kaidahnya adalah yang namanya jalan itu dipuji atau dicerca tidak dari zatnya tetapi dari nyampe nya kemana. Ini jalan, tetapi menuju kebinasaan. Itu jalan menuju kebahagiaan. Maka jalan ini akan dicerca, jalan ini akan dipuji bukan karena datnya. Jalan ini jelek, jelek. Iya memang jelek, tapi bukan jalannya. Jalannya sama-sama. Sama-sama beraspal, sama-sama ada hiasan di kanan kiri bisa jadi. Bahkan kalau lihat secara zahir, mungkin lebih indah yang berbahaya. Ya, berbunga, tetapi barakallahu fiikum dilihat dari tujuannya karena membawa kebinasaan dikatakan hati-hati dari jalan ini, membawa pada kebinasaan. Sehingga barakallahu fiikum itulah dunia, dzalikumud dunia. Sehingga kalau dicerca karena siapa yang menggunakannya ke arah kebinasaan. Adapun siapa yang menggunakannya ke arah jannah dan keridhaan Allah, maka tentunya itu adalah sesuatu yang baik dan tidak dikatakan sebagai dunia. Dunia tercela. Nah, ini ini bukan dunia, ini akhirat. Kok akhirat? Tapi kan di dunia. Iya, tapi ini jalan jalan menuju akhirat. Sesuatu jalan akan dinamakan dengan nama tujuannya. Iya Pak ya. Jalan Solo, Jalan Bandung, jalan. tujuannya yang dilihat, bukan jalannya. Jalannya huwa-huwa. Tetapi tujuannya kemana? Oh ke anu jalan Kuningan ya berarti menuju Kuningan. Maka ibadah itu dikerjakan di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan makan dan minum supaya sehat, beramal. Dengan apa? Dengan badan kita. Semuanya dunia, semuanya di dunia, di hari-hari dunia, di atas bumi dengan semua yang Allah ciptakan di muka bumi. Dan kenapa disebut akhirat? Karena jalan ini menuju akhirat. Sehingga cercaan-cercaan Allah dalam Quran dan cercaan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis terhadap dunia adalah jalan yang menuju kejelekan tadi. Yang tidak diniatkan untuk Allah, yang tidak mendukung ibadah kepada Allah, yang tidak membantu mengingatkan kepada Allah SWT. Maka dikatakan, nah dunia. Itu dunia. Kembali kepada kita. وانقسم banu Adam fid dunya ila qismain. dan terbagi anak Adam dalam masalah dunia ini menjadi dua bagian atau dua golongan. Ahaduhuma salah satunya man ankara an yakuna lil ibad lil ibadi ba'da dunya darun lisawabi wal iqab. Yang pertama, man ankara, siapa yang mengingkari bahwasanya setelah eh, bagi para hamba ini setelah dunia nggak ada darun, nggak ada tempat pahala dan nggak ada tempat dosa. humul ladzina qala Allahu fihim. Mereka lah yang Allah katakan, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun." Golongan pertama ini tidak menganggap adanya hari akhir tidak menganggap adanya pahala dan dosa. Sehingga mereka hanya berupaya untuk mencari dunia. Apa sih yang mereka kerjakan dengan dunia? Ya main-main. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, terus mati. La'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurun. Nah, ila akhirnya. Itu yang mereka lakukan. Maka ketika saya mendapatkan pertanyaan Sesungguhnya bukan pertanyaan. Diminta komentar. Ada berita begini dari home, dari orang-orang kafir. Karena saya orang awam, di kantor saya ada grup gini gini gini. Al-Muhim di grup itu ada orang Nasrani, membawa artikel. Panjang. Makanya jawabnya setelah seminggu. sudah bacanya. Setelah seminggu lebih malah. Isinya apa? Isinya kehebatan Yahudi dan kebodohan secara dunia, kebodohan umat Islam. Ya. Dengan bukti, dengan data-data. Yahudi bisa begini, Yahudi menemukan ini, Yahudi begini, bukan berbagai macam data-data, sedangkan umat Islam terpuruk karena begini, karena begini, karena begini, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya, sampai selesai. Jawaban anda pendek sekali. Antum jangan terbawa alur mereka. Mereka mengukur sesuatu hebat dan tidak hebat dengan dunia mereka menghitung maju tidak maju dengan dunia. Sedangkan kita enggak. Kita berbicara akhirat. Maka enggak nyambung kita ngobrol dengan mereka. Kedua, yang kita cari bukan dunia. Para sahabat dalam masalah dunia biasa-biasa saja. Bukan kemajuan, kemodernan. Tetapi mereka bahagia. Yang ketiga adalah bahagia itu tidak dengan harta dunia, tapi dengan ketentraman jiwa. Artinya <laughs> kalau jiwa itu tentram, apapun yang dia dapatkan dari dunia, dia bahagia. Sebaliknya, kalau hatinya tidak tentram, kaya raya pun tetap akan mati bunuh diri. Tetap akan gelisah, akan sengsara. Tetap dia akan merasakan sempit dada ila akhir. Titik. Ini barakallahu fikum syubhat-syubhat dari mereka selalu masalahnya dunia. Maka kita jangan terbawa dengan alur mereka. Ini yang kita jawab apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Wahaulaihum hammuhumut tamattu' bidunya. Maka mereka hammuhum yang mereka pentingkan tamattu' bidunya, bagaimana menikmati dunia. Karena mereka juga berpikir akhirat. Sebagian kaum muslimin dengan suka seperti itu terbawa. Kok bisa? Dulu ada Ibnu Sina, penemu kedokteran. Ada Al-Jabar, penemu matematika. Ada ini, terbawa. Padahal ketika diutik-utik lagi, Ibnu Sina sesat. Sesatnya udah hampir kafir. Ucapannya ngawur gak karuan. Tapi itu jangan jadi ukuran. Ucapannya kayak Ustaz Utsaimin rahimahullah, biarlah mereka yang menemukan kita yang beli. Sejauh Ibnu Taimin rahimahullah. Kenapa kita tidak bisa membuat pesawat, membuat ini, begitu pertanyaannya. Kata Syekh, biar mereka yang bikin, kita yang beli. Ya, ya Alhamdulillah. Kenyataannya memang begitu. Saudi tinggal beli. Alhamdulillah. Ini barakallahu fiikum. Jangan jangan terbawa dengan urusan itu. Punya dan tidak punya itu tidak jadi ukuran kalau kita tujuannya akhirat bukan tujuan dunia. Orang tujuan dunia pasti akan membahas masalah dunia aku lebih banyak, untuk bisa aku lebih banyak. Yang rebutan dunia siapa? Tapi aku yang lebih pinter. Kita nggak sedang urusan dunia. Dikasih HP saja. Kembalikan ada musyrik, menyibukkan saya. Terus, oh kamu nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau. Gurunya saya Utsaimin, duit nggak paham. Umlah sampai saya Utsaimin ketawa. Umlah hal ini nggak paham dia ada uang kasihkan murid-muridnya murid-muridnya yang belikan untuk saya makanan atau minum atau apa itu saya butuh apa dia beli ini berapa nggak tahu umlah barakallahu fikum kembali kepada kita apakah dikatakan jahil yang seperti ini tidak karena dia memiliki sesuatu yang lebih menyibukkan dia dari urusan-urusan tersebut wallahu taala a'lam Wahaulai hammuhum tamattu bid dunya. Karena mereka urusan yang paling mereka pentingkan adalah bagaimana tamattu bernikmat-nikmat di dunia dengan dunia. Waqtinamu ladzatiha qabla maut Bagaimana mereka berlezat-lezat atau mengambil kelezatan-kelezatannya sebelum mati. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah katakan, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwallahum." Adapun orang-orang kafir, mereka bernikmat-nikmat dan makan seperti makannya binatang ternak. rumah tuan lahum Nerakalah tempat mereka. Binatang ternak makan, manusia makan. Manusia yang benar-benar manusia punya tujuan. Kenapa makan? Kenapa minum? Untuk beribadah pada Allah Taala. Itu manusia yang hakiki. Kalau tidak seperti itu, ya sama dengan sapi. Sapi juga makan karena lapar makan, karena haus minum, selesai. Untuk apa? Tidak tahu. Pokoknya makan. Ini barakallahu fikum ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Wa min ha'ula'i man kana ya'muru bizuhdi fid dunya li'annahu yara anna al-istikthar minha yujibul ham wal gham. Di antara mereka, ini anehnya, ada yang menyuruh untuk zuhud dari dunia. Tak boleh banyak-banyak makan, tak boleh. Padahal mereka ahli dunia. Kenapa? Karena yang mereka cari keuntungan dunia juga. Ya, nahu yara adalah istighfar minha yujibul hamul gham. Karena kalau kebanyakan nanti kamu akan begini, akan gelisah, akan terjadi uh, efek begini begitu. Atau nanti kolesterol terlalu tinggi. Hanya mereka diet. Bukan karena Allah Taala. Kulama kasurat ta'alluq biha. Setiap semakin besar keterkaitan dengan dunia, ta'allamatin nafsu. Jiwanya akan terasa sakit. Bimufaraqatiha. Dengan berpisah daripadanya. Khususnya, endal maut ketika mati. Fakana hadha gaya zuhdihim fid dunya. Itulah puncak zuhudnya mereka dalam masalah dunia Baik. Kita ulangi sedikit yang terakhir. Bahwasanya mereka yang sudah digambarkan mereka ahli dunia tidak punya harapan akhirat apapun, maka tujuannya hanya berlomba-lomba dengan dunia, bagaimana bernikmat-nikmat dengan dunia. Itu pun kadang mereka menahan diri dari dunia karena apa yang mereka kehendaki dari dunia juga. Supaya dia bisa hidup panjang, tidak mati-mati, maka dia harus jaga kondisi maka nggak boleh makan ini, nggak boleh makan terlalu banyak, nggak boleh makan nasi, nggak boleh segala macam. Dan setiap orang itu berkait dengan dunia sebatas tertentu, sebatas itu pula dia akan sakit ketika berpisah. Semakin cinta dunia, semakin sakit ketika berpisah. Sengsara, nggak boleh ini, nggak boleh itu, segala macam. Loh, kami biasa puasa sebulan ini, nggak susah. Kenapa kamu sedih banget? Karena cintanya kepada bersenang-senang dengan dunia sangat tinggi. Maka ketika diputus, kata dokter kamu tidak boleh begini, sakit sekali. Apalagi mati. Akhirnya mereka karahiyatul maut. Takut dengan kematian. Ada ghayatul zuhdihim di dunia. Itulah puncak zuhudnya mereka dalam masalah dunia. Wal qismat Sekarang jenis kedua dari manusia. Man yuqirru bidar ba'dal mauti li thawabi wal iqab. Golongan kedua golongan yang berikrar yakni menetapkan dengan yakin adanya negeri lain, adanya akhirat, kehidupan setelah mati untuk pahala dan dosa. Wahumul muntasibuna ila syara'il mursalin. Yang ini jenis kedua ini ada banyak. Muslimin dan orang-orang yang mengaku pengikut para anbiya. <coughs> ada. Mereka berkata ada akhirat, ada hari akhir, ada surga, ada neraka. Kalau kata orang-orang Indianya ada surga neragem. Surga neragem, itu surga neraka. Mereka punya istilah-istilah itu. Mereka punya istilah nirwana segala macam. Ada sebagian agama-agama yang meyakini adanya akhirat. Maka hum munqasimuna ila thalathati aqsam. Mereka juga terbagi lagi nantinya menjadi tiga macam. Ada golongan yang zulmun li nafsih, mendzalimi dirinya sendiri. Ada yang muqtasid, ada yang pas-pasan, ada yang sabiqun bil khairati biiznillah, ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Fadzalim li humul aktsaruna minhum. Orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri adalah yang terbanyak dari manusia. Jadi tahu ada akhirat, tapi nggak berpikir itu akhirat. Mendolimi dirinya sendiri. Wasarum wakaf ma'a zahrati dunya wa zinatiha. Sebagian besar mereka yang tahu ada akhirat, sebagian besar mereka berhenti pada zahratud dunia, pada perhiasan-perhiasan dunia. Tergiur dengan zahratud dunia, dengan perhiasan dunia wazinatiha atau dengan bunga-bunganya dunia dan perhiasan dunia. Faqadaha min ghairi wajhiha, maka mereka mengambilnya tidak dengan caranya yang diajarkan. Wasta'amalaha fi ghairi wajhiha dan mereka gunakan dunianya bukan pada cara yang diajarkan. Wasaratid dunya akbaru hammihi, maka dunia menjadi sebesar-besar tujuannya. Laha yaghdab وبها يرضى ولها يوالي وعليها يعادي marah karena dunia ridho karena dunia berwala kepada seseorang karena dunia bermusuhan juga karena dunia berbeda pendapat udahlah kita saling hormat menghormati berbeda madhab sudahlah jangan nyala-nyalakan golongan lain tidak marah berbeda agama sudahlah Emang umat Islam aja yang akan selamat. Tetapi ketika urusan dunia berantem gede-gedean. Eh, laknat-laknatan tujuh turunan. Eh, karena masalah dunia. Eh, kan keanehan. Kamu ini ketika bicara masalah yang penting setelah agama, toleransi. Beda pendapat, beda madhab, beda aliran, sampai beda agama. Masih bisa untuk menyatakan semua baik telah nggak usah bermusuhan. Tetapi giliran urusan urusan utang sampai tidak mau bertemu melengok pokoknya tahdirnya para ulama terhadap ahli bid'ah diterapkan semua. La ukallimuka abada wal ajlis ma'hum wa la yudilluni wa iyyaka saqfun abadan. Gak akan menolongi aku dan kamu sakap selama-lamanya. Aku gak akan bicara lagi kepada kamu. Aku tidak akan lagi bertemu dengan kamu. Wala ukallimuk. Habis. Kelihatan orang ini orientasinya dunia. Ketika masalah agama tidak seperti itu. Lalu ketika masalah dunia, Rasulullah SAW ya. Dia kerahkan semua pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Padahal sesama muslim, sama ahlu lagi. Ngakunya. Kalau dikatakan karena mereka walaupun mengaku ada akhirat, tetapi orientasi yang ada pada dirinya hanya dunia humul aktsaruna minhum mereka lah yang terbanyak wa saratid dunya akbaru hammihi akhirnya dunia menjadi sebesar-besar tujuannya laha yaghdab wa biha yarda wa laha yuwali wa 'alaiha yu'adi wa haula'i hum ahlul lahwi wal la'ibi wa zinati wat tafakhuri wat takathur mereka lah golongan orang-orang yang ahlul lahwi tukang melakukan sia-sia. Walla'ib, permainan-permainan. Ahlu zina, golongan yang mentingkan perhiasan-perhiasan dunia. Watafakhur, berbangga-banggaan dengan dunia. Watakasur, berbanyak-banyak dengan dunia. Alhaakumut takasur. Wa kulluhum lam ya'riful maqsuda minat dunia. Semuanya tidak mengerti maksud dalam dunia. Apalagi yang memang sudah agamanya sesat. Agamanya kufur. Tahu akhirat tahu. Tapi kenapa tidak beramal dengan akhirat? Iman di dalam hatinya nggak ada. Baik, tinggal kaum muslimin yang agamanya hak. Yang benar-benar mengenali, mengenali hari akhir. Tapi apakah mereka terbagi tiga juga? Nah, sama. Di tengah-tengah kaum muslimin ada yang zalimun nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat biidznillah ada yang mendolimi dirinya sendiri, masih hura-hura dengan dunia, seakan-akan gak ada akhirat, padahal muslimin. Karena berkait dengan apa yang ada dalam hatinya dari keyakinan, seberapa keyakinannya. Wala annaha manzilun oh, manzilu safar yatazawwad minha lima ba'daha. Tidaklah mereka munzilu safarin yatazawwad minha. Dia tidak meletakkan dunia sebagai perjalanan, sebagai safar yang harusnya ia yatazawwad cari bekal. Minha dari dunia dari dunia sebagai bekalnya. Lima ba'daha min daril iqamah untuk mempersiapkan nanti di daril iqamah di tempat yang kekal. Wa na kana ahaduhum yu'min bidzalika imanan mujmalan walaupun mereka ini beriman dengan hari akhir dengan iman dan mujmalan. Dengan globalnya iman, rinciannya mungkin tidak paham, tapi globalnya setiap ditanya mereka, kamu ini kenal akhirat nggak sih? Ya kenal lah. Emang hidup cuma dunia? Ya enggak. Berarti ada akhirat kan? Ada, ada surga? Ada. Tentara neraka? Kamu muslim masih. Ya, kenapa urusanmu dunia terus dan kamu tinggalkan agama? Ini khonudillah keanehan yang ada pada mereka. Wa in kana ahaduhum yu'min bidzalika imanan mujmalan fahuwa la ya'rifuhu mufassala. Masalahnya orang yang tadi tahu secara global nggak ngerti rinciannya. Yang namanya iman itu bukan hanya diakui, bukan hanya diikrarkan, tetapi juga dibuktikan. Kalau engkau yakin ada akhirat, ya kejar akhirat. Kalau kau tahu ada surga, cari surga. Kalau tahu ada neraka, hindarilah neraka. Itu baru iman. ولا ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالله في الدنيا مما هو أنمونج أدمودج ما ادخر لهم في الآخرة dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh ahlul ma'rifah. Kita katakan bahwa ma'rifah asalnya adalah pengenalan terhadap Allah SWT. Ahlul ma'rifah berarti orang-orang yang kenal Allah. Lada orang tadi yang lebih mementingkan dunia tadi tidak merasakan apa yang dirasakan oleh ahlul ma'rifati billah. Orang yang mengenali Allah di dunia ini. Mimma huwa unmudaj. Dia bisa menjadi contoh. Menjadi permisalan. Maddaqala lahum fil akhirah. Apa yang disimpan oleh mereka untuk hari akhirat. Kamu lihat. Ahlul marifat para ulama yang salihin, ahli ibadah, ahli ta'ah, ulama, jadi ilmun wa amalu, memiliki ilmu dan amal. Mereka ini sibuknya dengan akhirat sehingga mereka seakan-akan sedang mengumpulkan bekal untuk nanti di akhirat. Itu contoh ya. orang yang kenal akhirat. Kalau tidak seperti itu, berarti imma tidak kenal akhirat wa imma tidak yakin akhirat kenal sih kenal tapi nggak yakin atau kenal yakin tapi keyakinannya sangat rapuhnya hanya global saja nggak tahu rinciannya Allah taala alam bersolat ini baru satu yang dolim menafsir nanti yang berikutnya akan dibahas tentang yang muqtasid dan yang sabiqun bil khairat